Kemudian dia tidak mau mengikuti Sunnah Nabi, maka dia akan sesat. Kemudian ada lagi orang yang sudah jelas Qurannya, mengikuti Quran, sudah jelas juga mengikuti Sunnah, tapi tidak mengikuti jalannya kaum mukminin. Berpegang pada Quran dan Sunnah, tapi tidak mengikuti jalannya kaum mukminin. Tetap Allah katakan mewalihi masawallah kami palingkan kemana dia berpaling wa nuslihi jahannam dan kami akan masukkan dia ke neraka jahannam dan jahannam itu sejelek dia tempat kembali jadi harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat Ridwanullah al-Mujma'in jadi Nabi berpesan alaikum bisunnati sudah cukup sampai situ wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin dan lala kalian berpegang pada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin lurus tamassaku biha adalah kalian berpegang dengan sunnah ini jadi sunnah Nabi sudah berpegang seluruhnya seperti yang tadi sudah saya sebutkan definisi sunnah menurut generasi yang pertama yaitu apa yang dilaksanakan oleh mereka baik masalah i'tiqadiyah baik masalah akidah baik masalah ahkam baik masalah amal baik masalah-masalah yang wajib maupun yang sunnah kita mengikuti mereka. Itu jalan yang selamat. Jadi kalau selamat ingin selamat dari perpecahan dan selamat dari ancaman Allah dan selamat dari penyelewengan maka harus ikuti para sahabat ridwanullah dan Ijma'in Jadi berpegang pada sunnah Nabi SAW dan sunnahnya para khalifah yang terpimpin dan lurus. Kemudian yang ketujuh Yang ketujuh, dari hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita wa iyyakum wa muhdatsatil umur dan jauhkanlah diri kalian dari perkara-perkara yang baru iyyakum wa muhdatsatil umur jadi perkara-perkara yang baru yang diada-adakan perkara-perkara yang baru yang diadakan dalam masalah ibadah maupun dalam masalah akidah. Karena Islam ini Nabi sudah tinggalkan dalam keadaan sempurna, putih bersih. Dan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum ada bid'ah. Zaman Nabi belum ada bid'ah. Begitu sedikit ada orang berbuat salah langsung ditegur oleh para sahabat yang lain. Karena itu Nabi mengatakan, "Taraktukum ala mislil bayda lailuha wanaharuha sawa. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan putih bersih. Malamnya seperti siangnya. Nabi sudah tinggalkan umat Islam dalam keadaan putih bersih. Tidak ada bid'ah-bid'ah. Tidak ada syirik. Tidak ada khurafat. Tidak ada yang lainnya. Putih bersih. Dalam keadaan putih bersih. Kemudian kata Nabi, La yazighu anha ba'di illa halik tidaklah berpaling dari yang putih bersih ini melainkan orang itu pasti binasa. Dan Nabi sudah ingatkan sebelum terjadinya perpecahan, Nabi sudah ingatkan hati-hati terhadap barang-barang yang baru, perkara-perkara yang baru. Dan buktinya terjadi. Sesudah wafatnya Rasulullah terjadi perpecahan. Terjadi ikhtilaf, terjadi iftirak. Adanya syiah, adanya khawarij, adanya jahmiyah, adanya qadariyah, adanya jabriyah, kemudian adanya murjiah, adanya mu'tazilah, adanya asyariyah, ada maturidiyah, dan yang lainnya. Dan masing-masing mengadakan bid'ah-bid'ah yang tersendiri dalam masalah akidah dan juga dalam masalah ibadah. Ada yang menolak sifat-sifat Allah secara keseluruhan. Ada yang menakwilkan ayat-ayat Al-Quran. Ada juga yang menakwilkan sifat-sifat Allah. Ada juga di antara mereka yang menafsirkan Quran dengan rakyunya. Yang menganggap bahwa akal itu lebih tinggi daripada wahyu. Dan yang lainnya lagi. Yang kemudian juga timbul orang-orang yang menentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jadi penyimpangan atau penentangan terhadap sunnah tidak sekaligus. Jadi timbulnya juga perkara-perkara yang baru ini, yang baru ini sedikit demi sedikit. Yang perkara yang baru ini akan melawan sunnah dan bahkan mengingkari sunnah. Baik berupa i'tiqad maupun berupa amalan. Nabi selalu ingatkan wa iyyakum memuhdatsatil umur. Hati-hati kamu terhadap perkara-perkara yang baru yang diadakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Yang kedelapan, karena sesungguhnya setiap yang baru itu bid'ah. Yang kedelapan dalam hadis ini bahwa setiap yang baru itulah bid'ah. Jadi yang baru dalam syariat yang tidak dicontohkan lawan daripada sunnah itu yaitu bid'ah yang tadi belum kita bahas ya ada pengertian lain dari sunnah ini yaitu lawan daripada bid'ah itu menyalahi apa yang lakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah dan bertentangan dengan pemahaman para sahabat Ridwanullah al ini dengan dikatakan bid'ah karena itu dijelaskan oleh Imam Ash-Shatibi dalam kitabnya Al-I'tisam yang dikatakan bid'ah itu al-bid'atu طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه yang dikatakan beda itu yaitu satu cara dalam agama yang diada-adakan yang tujuan melaksanakannya yaitu berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu akidah atau ibadah atau yang lainnya. Ini yang dikatakan beda. Meskipun ada pengertian yang lain yang disilakan oleh ulama, tapi pengertian yang dibawakan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab yang lain ini yang dipegang oleh para ulama yang sesudahnya. Jadi sesuatu yang diadakan dalam agama ini yang dia tujuannya melaksanakan itu berlebih-lebihan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan dalam hadis ini wa kullu bid'atin dalalah. Dan setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Setiap yang bid'ah adalah sesat. Dalam hadis ini tidak ada istilah bid'ah itu yang hasanah tidak ada. Nabi tidak pernah mengatakan ada sebagian bid'ah itu yang sesat, ada sebagian bid'ah itu yang tidak sesat. Ada sebagian bid'ah itu yang hasanah, ada sebagian bid'ah itu yang tidak hasanah, tidak ada. Nabi mengatakan wa kullu bid'atin dalalah dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Penjelasan ini kita bisa lihat bagaimana sekarang dalam memahami kullu bid'atin dalalah. Kita lihat bagaimana penjelasan para sahabat. Karena yang diajak berbicara pertama kali oleh Rasulullah yaitu para sahabat. Dan para sahabat orang yang paham bahasa Arab. Nabi berkata dengan bahasa Arab yang fasih dan sahabat paham bahasa Arab yang fasih itu. Sahabat memahami yang dikatakan kullu bid'atin dalalah setiap beda itu sesat. Itu ditanya oleh para sahabat, ya setiap beda itu sesat. Tidak ada sahabat yang mengatakan sebagian beda itu sesat, sebagian lagi tidak sesat, tidak ada. Tidak ada yang demikian. Seperti perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah bin Mas'ud mengatakan kullu bid'ah wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dalalah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Ittabi'u wa la tabtadi'u." Ikutilah dan janganlah kalian berbuat bid'ah. Faqad kufitum dan sungguh kalian sudah dicukupi dengan Islam ini. Wa kullu bid'atin dalalah dan setiap bid'ah itu sesat. Ibnu Mas'ud tidak menjelaskan sebagian bid'ah itu sesat, sebagian lagi tidak. Tidak, tidak demikian. Ibnu Mas'ud mengatakan wa kullu bid'atin Kemudian juga Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mengatakan kullu bid'atin dalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma Abdullah bin Umar mengatakan kullu bid'atin dalalah, setiap bid'ah itu sesat. Wa in ra'ahan nasu hasanatan Meskipun manusia memandang baik. Meskipun orang banyak mengatakan bahwa bid'ah itu baik, tetap saja setiap bid'ah itu sesat. Dan ulama-ulama yang sesudahnya pun mengatakan demikian. Jadi tidak ada sebagian bid'ah itu sesat, sebagian lagi tidak sesat tidak ada. Ini yang harus kita pegang dan ini juga sebagai dasar dalam kita menuntut ilmu. Di antara poin dalam kita menuntut ilmu dalam manhaj talaqi bagi ahli sunnah wal jamaah itu kita harus selalu ingat bahwa setiap beda itu adalah sesat itu harus kita ingat sehingga kita berusaha bagaimana menjauhkan beda itu sejauh-jauhnya sehingga kita tetap berpegang kepada sunnah kemudian dilanjutkan hadis ini tidak dalam riwayat ini tetapi dalam riwayat Imam Nasai dari sahabat Jabir bin Abdullah kalau yang tadi dari sahabat Erbad bin Sariyah dalam riwayat Nasai dari sahabat Jabir bin Abdullah, Nabi bersabda, "Wa kullu dalalatin finnar." Dan setiap yang sesat itu tempatnya di neraka. Ya, setiap yang sesat itu tempat di neraka. Tapi harus kita ingat bahwa hadis ini wa kullu dalalatin finnar termasuk ahaditsul wa'id. Arti termasuk hadis-hadis ancaman setiap hadis-hadis ancaman tidak boleh kita takwil. Jadi hadis-hadis yang berkenaan dengan janji atau hadis yang berkenaan dengan, tentang waid seperti itu. Sebagaimana juga dalam kita memahami tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tidak boleh kita takwil. Tidak boleh kita menyimpangkan atau kita menyamakan dengan sifat makhluknya. Tidak boleh. Tentang sifat-sifat Allah. Begitu juga tentang hal-hal yang berkenaan dengan ancaman kita bid'ah demikian. Setiap bida itu tempatnya di neraka. Setiap beda, tempatnya di neraka. Tetapi kita harus ingat, ini termasuk hadis-hadis yang bentuknya ancaman. Kita tidak boleh menuduh orang yang melakukan bida itu pasti masuk neraka, tidak boleh. Ta'yin menentukan orang yang orang yang melakukan beda ini neraka tidak boleh. Karena apa? Tidak tahu kita akhir kehidupan dia. Mungkin dia banyak amalnya yang kemudian Allah ampunkan, mungkin dia bertobat kepada Allah atau nanti dia mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad atau yang lainnya yang kita tidak tahu dari amal-amal yang dilakukan. Jadi penjelasan Syekhul Islam ini Taimiyah tentang Wakulu, gelatin finnar ini harus kita hati-hati. Jadi tidak boleh kita takyir menentukan orang itu pasti masuk neraka tidak boleh. Meskipun kita lihat jelas-jelas dia melakukan bid'ah, tapi menentukan bahwa dia masuk neraka tidak boleh. Tapi kita katakan bahwa setiap bid'ah itu tempatnya di neraka. Sudah, kita katakan demikian. Arti ancaman kepada dia supaya kita, dia berhati-hati jangan sampai dia melakukan perbuatan bid'ah. Karena Nabi mengancam dari perbuatan bid'ah ini tidak akan diterima yang lainnya. Kemudian tentang masalah Hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita untuk berpegang pada sunnah dan juga para ulama mengingatkan kita berpegang kepada sunnah karena berpegang kepada sunnah itu akan membawa kepada keselamatan. Dan ulama itu juga wajib menjelaskan kepada umat ini mana yang sunnah dan juga mana yang bid'ah. Karena menjelaskan seperti ini, ini penting. Apalagi pada zaman sekarang ini. Pada zaman sekarang ini orang banyak tidak tahu yang mana yang sunnah, yang mana yang bid'ah. Yang banyak dilakukan di masyarakat perbuatan-perbuatan bid'ah. Yang banyak dilakukanlah perbuatan-perbuatan bid'ah oleh mereka. Maka harus ada ulama yang menjelaskan tentang yang mana yang sunnah, yang mana yang beda. Kalau tidak dijelaskan, maka masyarakat awam tidak tahu. Bukan hanya awam, ya ustadz-ustadznya atau dai-nya atau mubaliknya atau kiainya atau orang-orang intelektualnya cendekiawannya tidak tahu yang mana yang beda itu. Nah, ketika nah, ketika ada seorang bertanya kepada Imam Ahmad bin Hambal, yang mana yang terbaik? orang yang diam saja jadi seorang ustadz atau seorang dai yang diam saja tidak menjelaskan tentang bid'ah atau seorang ustadz atau dai yang menjelaskan kepada umat ini ini yang sunnah ini yang bid'ah Imam Ahmad menjawab ketika ditanya ar-rajul yasumu wa yusalli wa ya'taqif ahabu ilaika atau yatakallam fi ahli bid'ah. Seseorang yang dia rajin puasa, dia rajin sholat, dia rajin i'tikaf. Apakah orang ini lebih engkau sukai atau orang yang berbicara tentang ahlul bid'ah? Artinya dia menjelaskan, ini yang sunnah, ini yang bid'ah. Ini orang-orang yang menentang sunnah, ini orang-orang yang jelas-jelas menghidupkan bid'ah. Yang mana yang kau senangi dari dua ini? Apa jawaban Imam Ahmad? Kata Imam Ahmad, Ida qama wa salla wa atakafa fa innama huwa li nafsihi wa idha takallama fi ahli al-bid'ah fa innama huwa lil muslimin wa hadha afdal." Kata Imam Ahmad bin Hanbal kalau orang itu dia rajin salat, dia rajin puasa, dia i'tikaf, maka itu untuk dirinya. Dia sholat, puasa, atau dia baca Al-Quran, kemudian dia i'tikaf untuk dirinya sendiri, pahalanya untuk dirinya sendiri, dan manfaatnya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau dia berbicara tentang sunnah, dia bicara tentang bid'ah, dan dia jelaskan ahli bid'ah yang wajib diketahui oleh kaum muslimin Supaya hati-hati jangan sampai mengikuti orang-orang yang melakukan bid'ah. Maka yang seperti ini manfaatnya besar untuk dia dan untuk kaum muslimin. Wahada afdal. Dan yang ini lebih utama. kita kata Imam Ahmad bin Hambal. Yang seperti ini yang lebih lebih utama. Arti orang yang menjelaskan tentang sunnah, menjelaskan tentang bid'ah, dan menjelaskan juga tentang ahlul bid'ah. Ini yang lebih utama. Karena apa? Karena dia mengingatkan kepada kaum muslimin jangan mengikuti orang-orang yang melakukan bid'ah ini. Kemudian juga Yahya bin Yahya ketika ditanya tentang ulama yang membela sunnah dan dia mengingatkan umat itu dari perbuatan-perbuatan bid'ah. Apakah dia itu pahalanya sama dengan jihad? Kata Imam Yahya bin Yahya, kata beliau, Azabu an sunnati afdalu minal jihad. Orang yang membela sunnah itu, itu lebih utama dari jihad. Kemudian juga Imam Ahmad pernah ditanya tentang orang yang diam. Seorang da'i atau seorang mubalik yang dia diam. Dia tidak mau menjelaskan kepada umat yang mana yang sunnah, yang mana yang beda Diam saja dia. Kata Imam Ahmad bin Ambal, sakat sakat anta wa sakattu ana, famata ya'riful jahilu as-sahiha minas Apabila engkau diam dan juga aku diam, kapan orang yang bodoh itu tahu? yang benar dari yang salah, yang sunnah dari yang bid'ah, yang tauhid dari yang syirik. Kapan tahunya orang awam itu? Kalau semua dai diam, semua ustadz diam, semua mubalik diam tidak mau menjelaskan yang mana yang sunnah, yang mana yang bid'ah. Kalau semuanya diam, maka orang-orang yang awam tidak tahu dan mereka akan ikut apa yang dikatakan oleh orang banyak, dikerjakan oleh orang banyak, maka dia akan ikut. Karena memang kebiasaan dari manusia itu selalu condong mengikuti yang banyak. Ini kebiasaan dari manusia. Punya sifat ikut kepada yang banyak. Kalau tidak dijelaskan, maka orang itu akan mengikuti yang banyak dan dia akan salah. Dan ini tanggung jawab yang besar kepada di tangan ulama. Artinya ulama bertanggung jawab kalau dia tidak menjelaskan kepada umat tentang sunnah dan tidak menjelaskan kepada umat ini yang beda, maka mereka tidak akan tahu yang mana yang sunnah, yang mana yang tidak. Yang mana tauhid, yang mana syirik, yang mana hak, yang mana yang batil. Dan seperti antum juga sudah ketahui bahwa orang-orang yang melakukan kesyirikan banyak dalam Islam ini. Kaum muslimin yang melakukan kesyirikan banyak sekali. Jutaan kaum muslimin yang melakukan kesyirikan. Untuk di Indonesia saja. Belum lagi di tempat-tempat lain yang kewajiban kita menjelaskan. Kemudian umat Islam yang melakukan bid'ah banyak sekali. Kemudian juga tokoh-tokoh yang menentang sunnah, menganjurkan bid'ah juga banyak. Dan subur dan dapat dukungan. Kalau tidak dijelaskan sunnah di depan umat, tengah-tengah umat, wajibnya kita berpegang kepada sunnah dan kita harus menjauhkan bid'ah, maka umat ini juga akan terkecoh. Mereka akan terbawa dengan pandainya orang-orang yang menentang sunnah ini, yang dia berbicara dengan kepandaiannya dalam dia berbicara, atau dia sebagai seorang orator atau yang lainnya, yang kemudian umat ini terbawa. Dan itu sudah banyak yang seperti itu. Maka kita wajib berhati-hati dan kita ingat kepada wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita wajib berpegang kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan melakukan bid'ah. Kemudian faedah dari kita berpegang kepada sunnah Nabi dan beramal dengan sunnah Nabi. Jadi nanti tentang masalah melaksanakan sunnah Nabi ini dalam bentuk yang umumnya. Secara keseluruhan, artinya bukan dalam masalah etikat saja, juga dalam masalah amal, yang juga nanti menyangkut amal-amal yang wajib dan amal-amal yang sunnah tanpa kita membedakan. Sebab memang ada sebagian orang yang berusaha melecehkan sunnah dengan mengatakan bahwa ini masalah sunnah saja. Nggak perlu kita ikuti. Ada masalah yang lebih penting lagi. Tapi yang lebih penting yang mereka katakan tidak kalah pentingnya dengan sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cara mereka dalam mengatakan ini kan masalah usul. Ini masalah furu. Kita nggak usah sibuk-sibuk dalam masalah yang furu. Kita harus berpegang pada masalah yang usul. Tapi masalah usul pun mereka tidak berpegang di atas yang hak. Tapi melecehkan orang-orang yang berpegang kepada sunnah dengan mengistilahkan dengan mengatakan kalian ini berpegang pada furu. Masalah-masalah yang kecil, masalah-masalah juz'iyah, masalah-masalah yang parsial sehingga dilecehkan mereka tidak mengamalkan sunnah padahal dengan mengamalkan sunnah kita akan mendapatkan mahabbah dari Allah jadi manfaat kita berpegang pada sunnah yang ketiga yang dibicarakan dalam kitab ini dalam kitab Darautul Istimam di Sunan An-Nabawiyah yang ketiga ini faedah dari kita berpegang pada sunnah yang pertama antum catat manfaat dari kita berpegang pada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama al-wusul ila darajatil mahabbah yang pertama yaitu mencapai derajat kecintaan seorang akan mendapatkan cinta dari Allah dan cinta dari Rasulullah kalau dia mengikuti sunnah. Seseorang akan mendapatkan kecintaan dari Allah dan kecintaan dari Rasulullah kalau dia mengikuti sunnah. Ayatnya dalam surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 31. Dalam surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 31 Allah berfirman, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم wallahu ghafurur rahim. Katakanlah seandainya kalian cinta kepada Allah maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ittiba' sunnah, ittiba' rasul, ittiba' sunnah itu kita akan mendapatkan derajat mahabbah, kecintaan kepada Allah SWT dan dapat dicintai oleh Allah SWT. Jadi Allah akan mencintai kita kalau kita mengikuti Rasulullah SAW dan kita mengikuti Sunnah Nabi SAW tanpa kita membedakan apakah itu masalah usul atau masalah furu' Apakah itu hadis yang datang Rasul itu mutawatir atau ahad? Maka kita wajib mengikuti. Dengan dasar ayat yang lain lagi, wa ma'atakum rasul fakhudhu wa ma anhu fantahu. Ini yang pertama. Dan juga dalam hadis yang lain yang terkenal dengan hadis wali yang dari Imam Bukhari, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang menyerang waliku, maka aku akan umumkan perang kepada orang itu. Kata Allah. Dan tetaplah seorang melakukan ibadah yang wajib, kemudian ibadah yang sunnah sampai aku mencintainya, kata Allah. Di seorang kalau melaksanakan yang wajib-wajib dan yang sunnah-sunnah, maka dia akan bisa menjadi wali Allah. Dan dia akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini manfaat dari kita beramal dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan hanya yang wajib-wajib, tapi juga dengan yang sunnah-sunnah. Kemudian yang kedua, yang kedua beramal dengan sunnah itu mendapatkan barokah muwafaqatus syarak yang kedua, beramal dengan sunnah itu mendapatkan barokah dari Allah dengan kita sesuai dengan syariat ini. Jadi kalau kita beramal dengan sunnah, kita akan dapat barokah dengan sesuainya dalam kita mengamalkan sunnah ini. Jadi satu hal yang kita mendapatkan kebahagiaan kalau apa yang kita amalkan sesuai dengan sunnah. Ini barokah, amal kita ini barokah. Jadi yang sering diistilahkan dengan hidayah itu taufik. Kita mendapatkan hidayah dengan kecocokan sesuai amal kita dengan sunnah itu, maka ini akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan kebaikan yang banyak. Karena amal kita bisa diterima oleh Allah kalau amal itu sesuai dengan sunnah. Sebab syaratnya amal itu diterima oleh Allah syaratnya dua. Yang pertama syaratnya itu ikhlas karena Allah. Yang kedua syaratnya sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Jadi amal soleh itu yang dikatakan amal soleh dan amal itu diterima oleh Allah syaratnya dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mengamalkan sunnah Nabi, kita mendapatkan barokah karena sesuai dengan sunnah itu. Karena betapa banyak orang-orang yang mengamalkan yang katanya mereka itu beramal dengan amal soleh tapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi, maka amal itu tertolak tidak diterima oleh Allah. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan, laisa alaihi amruna fahuwa raddun rawahu Muslim." Kata Nabi, barang siapa yang beramal yang tidak sesuai dengan contoh kami, maka amal itu tertolak. Jadi amal yang tidak sesuai dengan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka amal itu tertolak. Apa saja bentuk amalan itu? Kalau tidak sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka amal itu tertolak. Yang ketiga, Yang ketiga, manfaat dari amal beramal dengan sunnah ini Yang ketiga, orang yang melaksanakan sunnah itu mendapatkan ganjaran yang besar. Jadi orang yang melaksanakan sunnah Nabi itu akan mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah SWT. Terutama kalau orang itu berada di zaman fitnah, orang-orang sudah banyak yang melecehkan sunnah, orang-orang sudah banyak meninggalkan sunnah, orang-orang sudah banyak melakukan bid'ah, dia tetap berpegang kepada sunnah, ini diumpamakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat yang sanatnya Hasan seperti al-qabid al jamr seperti orang yang berpegang bara api orang yang memegang bara api karena panasnya orang yang berpegang dengan berpegang dari bara api. Karena apa? Banyaknya orang yang menentang sunnah itu. Sehingga diumpamakan dia seperti memegang bara api. Dan ganjarannya dalam riwayat itu dikatakan seperti 50 orang dari para sahabat. Kata sahabat ya Rasul, apakah ganjaran itu seperti kami atau mereka? Apa jawaban kami? Minkum ajru khamsina minkum. Yaitu ganjarannya seperti seperti 50 orang dari kalian. Jadi ganjarannya itu seperti 50 orang dari kalian. Jadi ganjaran orang yang berpegang kepada sunnah Nabi saw di saat sunnah ini dilecehkan oleh kaum muslimin atau oleh tokoh-tokoh tertentu atau cendekiawan atau orang-orang yang memang mereka sengaja menentang sunnah dan banyaknya orang melakukan bid'ah kita tetap berpegang pada sunnah maka ganjarannya 50 ganjaran seperti sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedangkan sahabat saja itu kalau kita beramal tentang derajatnya sahabat itu tidak bisa kita capai derajatnya seorang sahabat itu tidak bisa kita capai meskipun kita beramal seumur hidup kita kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau seandainya seorang dari kalian itu infak sebesar gunung Uhud emas, itu belum mencapai derajat sahabat. Ini hadis sahih dari oleh Bukhari dan Muslim. Ini ganjaran yang besar bagi orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, yang keempat orang yang mengamalkan sunnah al-amil bil sunnah mislu ajri man tabi'ahu la yanqusu ajruhum syai'a. Yang keempat, orang yang mengamalkan sunnah mendapatkan ganjaran seperti orang yang mengikutinya. Jadi kalau kita mengamalkan sunnah dan kita mengajak orang untuk mengikuti sunnah, kemudian orang itu ikut, maka kita mendapatkan ganjaran seperti ganjaran orang yang mengikuti kita itu, tanpa mengurangi sedikit pun dari ganjaran mereka masing-masing. Jadi kalau kita menganjurkan orang mengikuti sunnah dan orang itu mengamalkan sunnah dan dia kembali kepada sunnah, kita akan dapatkan ganjaran seperti ganjaran orang yang mengikuti sunnah itu. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, Nabi mengatakan orang yang menunjuki seseorang di atas sunnah akan mendapatkan ganjaran seperti ganjaran orang-orang yang mengikuti tanpa mengurangi ganjaran mereka sedikit pun juga. Kemudian yang kelima, Yang kelima, orang yang menghidupkan sunnah Nabi berarti dia mengagungkan syiar-syiar agama Allah. Jadi orang yang melaksanakan sunnah-sunnah Nabi berarti dia menegakkan atau mengagungkan syiar-syiar agama Allah. ومن يعظم شعائر Allah fa innaha min taqwal dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar agama Allah maka dialah termasuk orang yang bertakwa hatinya jadi orang yang mengagungkan syiar agama Allah maka adalah orang yang bertakwa hatinya dan syiar agama Allah umum apa saja tidak boleh kita bedakan dalam masalah usul maupun masalah furu' apa saja syiar-syiar agama Allah itu yang dilaksanakan maka orang itu termasuk orang yang bertakwa. Dengan kita melaksanakan sunnah berarti kita telah menegakkan syiar. Seperti contoh umpamanya, ya orang melaksanakan sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini syar'i diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran dan diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat berjamaah. Perintah dari Allah dan perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita melaksanakan dengan berjamaah terlihat syiar Islam, terlihat syiar, dan masjid-masjid itu ramai. Tapi kalau kita tidak ingatkan umat tentang wajibnya sholat berjamaah, maka masjid-masjid itu kosong. Jadi seolah-olah masjid itu hanya dilaksanakan Cukup untuk salat Jumat saja setiap sepekan sekali. Setiap hari kosong. Tapi kalau kita jelaskan tentang syiar ini bahwa salat berjamaah itu hukumnya wajib dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membakar rumah akan membakar rumah-rumah orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah. Nabi mengancam orang-orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah. Aku akan bakar rumah-rumah mereka. Ini syiar. Dengan dilaksanakan sholat berjamaah syiar agama Allah terwujud. Jadi orang akan meninggalkan apakah itu kuliah, apakah itu mengajar, apakah itu kerja, apakah itu dagang, apakah itu apa saja. Kalau sudah dengar panggilan azan, stop semuanya. Tunaikan sholat berjamaah. Ini syiar. Terlihat umat Islam ini bersatu. Terlihat ukhuwah. Dan terlihat yang macam-macam fadilah dari sholat berjamaah itu. Lebih dari 30 keutamaan yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fatul Bari tentang sholat berjamaah ini. Dan masih banyak lagi ulama yang menyebutkan lebih dari itu. Ini syiar. Dengan kita melaksanakan sholat berjamaah itu syiar. Kemudian banyak akhwat memakai jilbab. Ini juga syiar. Kemudian nanti ini sebentar lagi kita kurban. Dengan melaksanakan kurban itu ini merupakan syiar agama Allah. Tetapi harus memenuhi ketentuan yang ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memenuhi ketentuan yang ditentukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau itu dipenuhi, ini akan menjadi syiar agama Allah. Sholat id di lapangan termasuk syiar agama Allah. Kita berjalan menuju sholat id karena ini sebentar lagi kita id. Kita berjalan menghidupkan sunnah Nabi. Nabi apabila melakukan sholat id berjalan dari jalan yang lain, pulang dari jalan yang lain. Ini syiar. Keluarnya kita dari rumah, mengambil jalan yang lain dengan bertakbir. Ini sunnahnya bertakbir, bukan diam. Berjalan kaki dan bertakbir, sampai bertakbir. Ini syiar. Syiar agama Allah. Tetapi ini masih banyak dilalaikan oleh sebagian besar kaum muslimin. Perginya mengambil jalan lain, pulangnya mengambil jalan lain. Di antara hikmahnya, di antara para ulama mengatakan di antara hikmahnya, menakutkan orang-orang kafir. Dan kita bertakbir dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Itu akan membuat takutnya orang-orang kufar. Dan masih banyak lagi hikmah dengan mengambil jalan yang berbeda. Dan dengan beramai-ramai dilakukan oleh kaum muslimin. Dan masih banyak lagi syiar-syiar dari agama Allah yang kalau kita laksanakan maka ini merupakan syiar. Berarti juga e, untuk laki-laki disunahkan ini memakai jenggot ini juga sunnah. Sunnah Nabi bukan berarti hukumnya sunat, tetapi sunnah Nabi yang Nabi kerjakan dan para sahabat lakukan demikian dan juga diikuti oleh para ulama yang sudah ini syiar. Dan tidak dibedakan lagi apakah ini masalah usul atau masalah kuro. Dan masih, saya katakan lagi, masih banyak lagi yang lainnya. Dan kalau kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, ini termasuk syiar agama Allah. Kemudian yang ke-6. Yang ke-6, al-muhafadha ala sunnah tujbiru kasral faraid. Yang ke-6, menjaga sunnah Nabi itu akan menambal kekurangan dari yang wajib-wajib. Akan menambal kekurangan dari yang wajib. Jadi berpegang pada sunnah akan menambal kekurangan dari yang wajib-wajib. Jadi kalau kita melaksanakan yang wajib-wajib, kemudian juga kita melaksanakan yang sunnah-sunnah, maka nanti yang wajib-wajib itu akan tertutup akan ditambal oleh yang sunnah-sunnah ini. Seperti pengertian sunnah ini saya sudah jelaskan, ya. Kita mengambil pengertian sunnah ini dalam pengertian yang umum yang sudah saya jelaskan, yaitu apa-apa yang dilaksanakan baik yang wajib maupun yang yang sunnah. Kemudian yang ketujuh, yang ketujuh, al-amal bis sunnah ismatun minal wuku'i fil bid'ah. Yang ketujuh dari yang ketiga ini, dari manfaat dari beramal kepada sunnah ini, yaitu beramal dengan sunnah ini akan menjaga kita dari jatuh ke dalam bid'ah. Beramal dengan sunnah akan menjaga kita dari jatuh ke dalam bid'ah. Jadi seorang yang mengamalkan sunnah, dia akan terpelihara dari jatuh ke dalam bid'ah. Seperti kata Abu Muhammad Abdullah bin Manazil rahimahullah, beliau mengatakan lam yudayyi ahadun faridatan min al-fara'idi illa batalahu Allah bi tadyi'is sunan wa lam yubtala bi أحد sunan ahadun illa yushiku ay yubtala bil bid'ah Kata Abu Muhammad Abdullah bin Manazil, dan Allah merahmatinya, tidaklah seorang melalaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada dia, melainkan Allah akan berikan musibah kepada orang itu dengan melalaikan sunnah-sunnah. Jadi kalau yang wajib sudah dilaksanakan, maka akan dibebankan kepada dia melalaikan sunnah-sunnah Nabi. Dan tidaklah seorang diberikan musibah dengan melalaikan sunnah melainkan orang itu pasti akan jatuh ke dalam bid'ah. Kalau orang itu sudah melalaikan sunnah, maka dia akan jatuh ke dalam bid'ah. Karena itu para ulama salah mengatakan al-i'tisamu bisunnati najatun. Berpegang kepada sunnah itu itu jalan selamat. Kemudian juga Ibnu Abbas Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan ما يأتي على الناس زمان ما يأتي على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن Kata Abdullah bin Abbas, tidaklah datang pada pada manusia satu masa, melainkan mereka ini menghidupkan bid'ah. Seperti yang kita lihat sekarang ini. Kemudian mereka matikan sunnah. Mereka hidupkan bid'ah dan mereka matikan sunnah. Sehingga kata Ibnu Abbas akan hidup bid'ah itu dan akan mati sunnah-sunnah. Jadi nanti ada, memang orang-orang yang menganjurkan bid'ah ada. Para penganjur bid'ah itu ada. Para penolak sunnah juga ada. Tokoh-tokoh yang menentang sunnah juga ada. Yang mereka menganjurkan pengikutnya untuk menghidupkan bid'ah. Apakah itu dilakukan secara sarahah dengan terang-terangan atau tidak? Apakah bentuknya lisan maupun tulisan? Itu dilakukan. Dan ini sudah sudah banyak dan kita wajib berhati-hati. Karena itu kita harus tetap berpegang kepada sunnah yang sudah dijelaskan dan ini akan menjaga kita dari jatuh ke dalam bid'ah. Kemudian yang kedelapan, yang kedelapan, al-iltizamu bis sunnati amnun minal istirahat. Yang kedelapan, berpegang kepada sunnah kita akan terpelihara daripada perpecahan. Berpegang kepada sunnah akan terpelihara dari perpecahan. Di orang yang berpegang kepada sunnah maka dia akan terpelihara dari perpecahan. Karena apa? Karena orang-orang yang melakukan bid'ah itu dikatakan ahlul bid'ah, dikatakan juga ahlul istirahat oleh para ulama.